nyuwun datang panjenengan kanthi barokahipun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kanthi pangkatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanti barokah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kanti barokah salawat ibrahimiyah kanti barokah hasbunallahu wa ni'mal wakil ingkang dipun waos Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar estu-estu kita nyuwun supados griya kita sedaya dipun paringi barokah keluarga kita dipun paringi barokah anak putu kita dipun paringi barokah khususipun umai ah muzaki niki lan keluargane anak putune dipun paringi barokah lan rahmat panjenengan wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin amin omah niku awasule teng Nabi Ibrahim kok kober maca ayat ya ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina sak terusé niku Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun Terus pilihan bacaan yaitu eh, karena Nabi Ibrahim itu pasti lempar ke api mocone hasbunallah wa ni'mal wakil terus diterusne la haula wala quwwata illa billah hadis di muhtarul Ahadits la haula wala quwwata illa billah tadfa'u tis'an wa baban anu eh, apa minal bala itu bisa menghindarkan 99 bala akhofuha alhammu minimal penyakit sumpek-sumpek susah nggak kerasan hilang gitu. pilihannya eh, karena tawasul dengan Ibrahim ya salawat Ibrahimiyah hasbunallah karena Nabi Ibrahim selamat tekok geni yo ya. hasbunallah terus tadfa'u baban minal bala la haula wala quwwata illa billah Bismillahirrahmanirrahim halaman biru belum belum siji Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor berapa 64. Bismillahirrahmanirrahim. Itra'ul hududa bisyubhat. Ini hendaknya kiai-kiai, tokoh-tokoh, hakim dalam menetapkan KUHP menjatuhkan fonis itu memperhatikan hadis ini. Hindarkan penjatuhan fonis hak, potong tangan, kisos, ya, bisubuhat karena ada subhat. Nah, subhat itu macam-macam. Mungkin subhat terkait dengan objek, mungkin subhat terkait dengan status hukum, mungkin subhat terkait dengan madhab, mungkin subhat terkait dengan situasi dan kondisi dan pemahaman. Nah Indonesia itu andai sementara belum diterapkan ya karena memang banyak syubhat itu eh, kondisinya masih begini banyak orang awam lah kula mboten ngerti kok mosok diketok tangane. Itu kalau tetap diketok salah yang ngetok. Gitu loh. ha ah, ha. <laughs> Ya, jadi kalau kiai-kiai kita milih bukan anti hukum Islam, tapi memang kondisi belum belum siap. Itu memang tuntutannya idraul hudud bisyubhat. Hindarkan menjatuhkan hukum hak karena ada syubhat. Mungkin dalam hal potong tangan nggak ada syubhatul madhab. Artinya semua madhab menyatakan wajib potong tangan itu kalau memenuhi syarat. Tapi Misalnya harus satu nisop, satu nisopnya nyolong itu kira apa seperempat ini e, nilainya kira-kira kalau sekarang mungkin antara seratus ribuan itu e, subhatnya itu kacang begini syaratnya kalau di itu kena dipotong tangan e, apabila ada satu nisop. Terus barang itu disimpan di tempat yang memang layaknya barang itu disimpan. Terus ada ada kesengajaan amdan. Jadi yang bersangkutan yang ngerti hukumnya dan seterusnya. Lah, untuk yang itu masyarakat Indonesia itu mungkin kepekso, mungkin awam, mungkin nggak ngerti dan seterusnya. Makanya milih untuk sementara tidak menjatuhkan hukum had itu pilihan yang berdasar dalil juga sebetulnya. Bukan kok menentang menentang syariat. Kita lanjutkan. Hukmul imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Keputusan kebijakan yang diambil oleh imam pemimpin kepala negara, DPR, wali kota itu harus didasarkan pada kemaslahatan. Kadang dalil nasnya menuntut, tapi kemaslahatan belum mungkin. Ya untuk sementara jangan dulu, nunggu benar-benar maslahat. Hukum disyariatkan itu untuk menertibkan kehidupan. Kalau tertib namanya maslahat. Tapi kalau dipaksakan akhirnya kacau perang saudara, itu enggak jadi eh, maslahat. Untuk sementara jangan. Indonesia alirannya macam-macam, partai ini macam-macam. Ketika disepakati pelaksanaan hukum Islam, nanti geger mana? Gek hukum Islam ala PKS apa ala Hizib Tahrir? Geger. Hukum Islam ala Muhammadiyah apa ala NU? Geger. Gitu Dan nggak bisa dihindari mesti geger. Nah, kalau belum bisa tidak geger, berarti untuk sementara belum belum maslahat. Belum lagi kemaslahatan yang lain-lain. Interior umat Islam persatuannya belum siap. Kemudian kondisi umat Islam andai siap sekalipun bersatu semua kiai sepakat oke okay, siap syariat ala NU NO, siap syariat ala Muhammadiyah asal syariat Islam andai sudah sepakat itu tapi awamul muslimin di Indonesia belum belum siap. Andai benar-benar diterapkan nggak sholat dipateni, itu kira-kira 100 juta orang Indonesia itu harus dipateni. Karena memang masih tarkus tarkus sholat. Itunya belum siap. Sehingga yang dimajuk ini dakwahnya dulu, taklimnya dulu. Belum apa? Belum saatnya takbik aplikasi belum dulu. Belum lagi nanti kondisi kedaerahan yang Islam tidak menyebar rata. Mungkin yang Madura Jawa siap, tapi yang Bali tambah dipateni kafe wong Islam. Yang timur timur Iran Jaya, eh, yang NTT tambah dihabisi bisa. Belum lagi nanti mengancam perpecahan NKRI. Nah, jadi terus berjuang sampai kondisi siap dan kalau kondisi siap monggo diterapkan. Sate itu api, sambil itu ya api, tapi dulangnya yang ngenteni pasiennya siap, ngenteni bayi ini siap. Bukan berarti kita mau sate, nanti sate enggak. Memang objek yang belum siap. Nah, khusnudon kita kalau ada kiai yang menerima NKRI, menerima Pancasila, itu sebenarnya inginnya mereka itu mempersiapkan kondisi dulu Ojo sampai mereka dikafir-kafirno dituduh menentang syariat. Gitu kan. Kita lanjutkan. Nah, kalau ada perselisihan, ini menghendaki begini, ini menghendaki begini. Terakhir apa kata? Apa kata imam? Presiden bersama DPR memutuskan itu ya sudah harus diterima semua. Hukmul imam yarfaul khilaf kebijakan keputusan yang diambil kepala negara tentu bersama dengan mekanisme begini kalau ini itu harus mengakhiri menyudahi pro kontra. Jadi kalau ada pro kontra itu nanti diakhiri disudahi dengan adanya keputusan imam. Cuma kadang-kadang kita itu imam sudah memutuskan tetap ono pro kontra. Biar imam memutuskan riyoyoni Jumat. Saya nggak terima yo ya tetap kemis, yo ya tetap Sabtu. Nggak tepat di Indonesia itu begitu. Eh, menen demokrasi ini. Eh, Saya itu anda itu sudah diambil negara keputusan itu. Riyaya Jum'at. Sebetulnya kita manut iman pindah mazhab lain itu nggak apa-apa. Sekalipun itu kebetulan apa beda dengan e, pilihan yang diambil NU demi keutuhan begitu. Jadi karena kaidahnya ya memang hukmul imam ya hukmul imam yarfaul khilaf. Apabila imam sudah ambil keputusan ya harus selesai sudah. Perselisihan harus selesai. Mesti onok sing puas, onok sing gak puas. Dan ketika nanti ambil yang lain ya tetap ono sing puas, ada pihak yang tidak puas tapi harus diambil. Keputusannya itu harus diambil. Eh, yang Rioyo sing bien sing apa Muhammadiyah mendahulu ya. Ini ya, enggak tepat ini, tapi NU juga pernah balilo, ya. Orang <laughs> ya, apa-apa. Tapi lah iso ya bareng begitu, bareng. Jadi mestinya PBNU memutuskan oke okay, kita ikut pemerintah dan untuk kali ini karena pemerintah itu pakai visa, pakai rukyat di luar negara, maka diinstruksikan ke wakil NU yang diikuti madhab Hanafi. Enggak sampai keluar dari ahlu sunnah. Nah, PBNU mestinya mengumumkan itu. Masalah lek pecah belah itu mandorotnya lebih besar ya. Jadi orang Kristen lah, ini setepak ya. Karono. Nah sebetulnya itu semua untuk yang ke 68 itu kulu jami'an fa innal barakata ma'al jama'ah Bukhari hadis ini mangan itu dikongkon bareng kulu padha mangano sira kabeh jami'an bareng fa innal barakata krana setune barokah iku ma'al jamaah ma'al jamaah urusan lah ya urusan butuh ini lho Wong awam bodoh-bodoh mendirikan partai kompak guyub rukun gotong royong menang kursi ini akeh Ustad-ustad kiai-kiai tukaran gaya partai kak kira menang. Barokah itu bersama jamaah, nggak semata-mata bersama ilmu. Nah untuk menjamin jamaah itu yo ya, im imam ambil keputusan ya semua patuh itu, ikut itu. Saudi itu lumayan baik. Hatta Syed Maliki itu misalnya pun pendapat lain. Itu kalau Raja Fahad ambil keputusan tanggal satunya hari apa, sudah ikut. Sehingga pas saya haji yang tahun 2004 itu eh, wukufnya maju sehari karena memang raja ambil ambil yang keputusan itu. Semua kau nak wong wukuf menene orang Hatta yang kelompoknya Syed Maliki ahlu sunnah ikut keputusan imam. Indonesia kurung iso muni. Lah partai ini padha karo aku apa Hukmul imam lah kita belajar itu. Terus gini ya. Uh, kalau dalam Pancasila kita itu sulit mencari titik temu antara ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga itu persatuan Indonesia itu wajahnya NKRI. Jangan sampai pecah. E, demi memperjuangkan nilai-nilai sila pertama, ya, kadang orang-orang itu ini Pancasila sila pertama, macam-macam begini. Tapi cara berjuangnya ngototnya sampai mengancam persatuan Indonesia sing nasionalis penemenen nah, eh, ini demi nasionalisme persatuan Indonesia NKRI tapi kadang untuk itu sampai tarku sholat itu nah, ya eh, ibaratnya <clears throat> apa sila ketiga itu masjidnya sila pertama itu musollinya ini. Gitu. orang musalli tanpa masjid ya kadang kudanan kepanasan masjid wajah tanpa tanpa musolli ya ya museum kita itu memperjuangkan Islam syariat Islam tapi NKR ini buyar akhirnya juga ngeroyokan negara-negara besar itu dicapik-capik gitu. gitu. akhirnya ya nggak sido nggak sido tenang melaksanakan ketuhanan yang maha esa tapi NKRI-nya buaya. NKRI dipertahankan najan salat hilang, yo ya hilang. Nah, yang harus kita jaga itu bagaimana NKRI dan tetap ketuhanan yang maha esa, bagaimana ketuhanan yang maha esa, tapi ya tetap NKRI. Dan insya Allah yang bisa begitu itu NU. NU itu iso ya tetap NKRI, ya tetap ketuhanan yang maha esa. Sing aliran keras sila pertama meskipun mengancam NKRI. Sing golane PDI NKRI meskipun sila pertamane rada nduweh-nduweh. Nah, sayang beberapa kader NU wis ana sing terlalu kanan, ana sing terlalu kiri. Repot. Apa? Yo, teori NU tetap ya kan? Foto apa? Komitmen NU tetap dalam keputusan munas dan seterusnya tetap NKRI final harga mati itu tetap. Dan tapi kadang ono alumni pondokan sing jadi ketua FPI. Nah, ketua Rempuk eh, Banten itu alumni Lirboyo. Alumni Lirboyo. Jadi eh, ketika anaknya dipondokkan di Lirboyo si Jili nangis itu lek ngandani apa sambian sik tak kirim ning Lirboyo tok nangis suruh tak kirim ning Afghanistan <laughs> Lah itu alumni Lirboyo tapi pandangannya seperti itu biar salah itu kan, kalau yang asli sikap NU itu ya kayak yang ditunjukkan Mbah Hasim itu Bah, ya nopo nih kalau sembilan kalimat itu tetap, maka Bali NTT pisah. Nah, hmm, Mbah Hasim, kau boboh coren demi keutuhan NKRI. Itu Mbah Hasim. Tapi apa Mbah Hasim nggak santri? Apa Mbah Hasim nggak berketuhanan yang masa? Menurut Mbah Hasim masih bisa mengekspresikan sila pertama itu meskipun di bawah naungan NKRI. Sholat nggak kangelan, dakwah nggak kangelan, ngaji nggak kangelan, ngadeg nih cabang NU neng Irian yo, yo nggak kangelan. Meskipun tetap NKRI. Apa? es pokok dewek tetap ngunai khairul umuri asatuha. Bagaimanapun kelambi itu yo penting, tapi awak yo penting. Bagaimanapun celono penting, sabuk yo ya penting. Ya. saya sabuk eh, eh, Lah ya. Semen ya, ya. ngotot pelaksanaan syariat Islam tapi mengancam NKRI itu bodoh karo celono lodok nggak apik sabuan. NKRI itu tidak memperjuangkan nilai-nilai Islam Sabuk tok enggak ada. balik-balik melo NU. Nah NU itu ya ngono dan itu benar keputusan ulama itu benar. Mosok ulama ewon-ewon kayak neng Monas kayak keputusan moni salah. Bener Kiai ya, siji itu kalah karo nyun saya ulamun salah, ya, lamun salah. salah kiai sepuluh ini. Ono kiai siji ngaku bener. Tapi kiai rong bolo ewu nggak ngono. Aku milih kiai sing rong bolo ewu. Senajan diarani rosok salah. Dan itu diakui oleh Ali Ali sendiri. Ali dengan Umar. Ya. Pendapatku ketika kompak dengan sampean itu jauh lebih kuat daripada pendapat saya yang tidak kompak dengan sampean Ali bin Abi Thalib. Artinya uh, al-haqqul jama'i itu min minal haqqil farti. Nah, kita itu kadang kegowo individualisme, egoisme, kepartaian, kegolongan, kesukuan, pokoke. Dan nah, anehnya yang sebetulnya itu asobia, ta'asub lantas diklaim sebagai apa? pembelaan terhadap Islam. Yang sebetulnya itu asobia. Aja gede-gede nemen. Seterusnya NO manut ulama. Ya, sing gak iso gak iso berlogika-logika, pokoknya manut ulama ngono ae. lha apa ngono? lagi ayo ngono ngono ae wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis tentang manut ulama, mulyani ulama, warasatul ambia ada yang doif, tapi akeh. Terus ada yang hasan. Kesimpulannya hadis ini kalaupun dianggap ada yang doif, sebetulnya hasan li lighairihi. Nah, karena masih status hasan, teman-teman dari nyonya Sewu, partai kakean sepanduk, itu sebagian mengatakan dan nggak fair. Hadis itu doif. Nggak mau mengatakan memaparkan semua. Lah, ketika jamaah kita ditunjukkan dulu doif temenan, itu akhirnya mulai kendor. Oh, tiba NU itu salah. Yang sering mengatakan al ulama warasatul ambia. Nah, saya ralat NU tetap benar. Meskipun itu ada yang doif, tapi juga ada yang hasan. Jadi kesimpulannya Hasan li ghairihi akrimul ulama muliakan para ulama fa innahum warasatul anbiya sesungguhnya para ulama itu ahli warisnya nabi penerus sifat-sifat ilmu dan ajarannya para nabi ini memang doif berikutnya lagi akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu barang siapa memuliakan para ulama sebetulnya dia memuliakan Allah dan rasulnya ini juga doif tapi berikutnya yang semakna dengan itu al ulama umana Allah ala khalqi ulama adalah orang-orang yang menerima amanat dari Allah untuk membina para hambanya para makhluknya Ketika para nabi itu mendapat amanat dari Allah, ulama juga mendapat amanat dari Allah, berarti ulama itu meneruskan para nabi. Itu makna dari kalimat warasatul anbiya. Jadi makna umana Allah itu sama dengan makna warasatul anbiya. Muhammad itu amin. Jibril amin. Orang yang diberi amanat oleh Allah, dipercaya Allah, diberi amanat Allah. Nah ketika ulama juga umana Berarti ulama meneruskan kanjeng Nabi Dan hadis ini Hasan Berikutnya apa? Terlepas dari indahnya bahasa ini Ulama, Ambia kan itu saja Jadi, saya misalnya kita pahami Mengapa kondak warusatul rusul Rasul kan itu Kok Ambia? Oh Oke, okay. ambia itu nerima tapi tidak menyampaikan Okay. Uh, eh, lebih luas kalau dikatakan sebagai warahatul ambia sehingga ulama-ulama kita itu misalnya niru gaya perjuangannya Khidir juga boleh semacam Pak Khalil Bangkalan ya Hamid Pasuruan sekalipun kalau nirukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan dohirnya syariatnya tapi model Nabi Khidir yang yang aneh-aneh ngene Nabi C ya dan sebagainya. Nanti kalau hanya satu rusul atau satu rasul nanti model-model pendidikan ngene terus gak oleh. Santri di kongkong tirakan wis haram kabeh bid'ah. Di sini ada nilai demokrasi lah ya. Iya. Bebas. Hmm. Nah, tidak demokrasi. Wis pokoknya pilihannya pilihannya semakin luas. Al ulama umana urrusul. Nah, yang ini juga aja. Kalau tadi di menerima amanat dari Allah, ternyata juga menerima amanat dari Rasul. Yang amanat dari Allah, amanat dari Rasul itu semakna dengan amanat dari Allah, sama. Malam yukhalitu sultan, asal mereka tidak terlalu akrab dengan pejabat. Ya, Gimana? boleh itu kan mendekat. ada uh, apa? Ada profil kiai atau ulama yang kalau dia jadi pejabat nggak apa-apa, tetap maslahat. Tapi ada juga uh, profil ulama kiai yang kalau jadi pejabat malah nggak maslahat uh, kiai yang selama ini terkenal berjuang terus berdakwah, berdakwah, berdakwah di lingkungan negara, rakyat, masyarakat yang sangat hidrogin. Hidrogin alirannya, hidrogin pilihan politiknya dan dia memang selama ini terkenal konsisten terus berdakwah. Yang begini ini ojo jadi pejabat. Sebab kalau yang begini ini jadi pejabat, akhirnya masyarakat yang kebetulan aspirasi politiknya beda dengan kiai itu malah sulit ditakwahi. Lho iku kampanye dah dakwah. Iku kampanye itu jadi sulit. Eh, sehingga eh, dakwah menjadi tersendat. Yang itu mungkin termasuk maknan min ma'ani al-Islam mahjubun fil muslimin itu. Dakwah sulit ya karena sikap kita sendiri. Tapi juga ada kiai, cara merhati alim, tokoh agama yang selama ini tidak terlalu dekat dengan umat. Ya, tidak terlalu dekat dengan umat. E, mau berlaku kayak apapun, ya umat lain nggak nggak sebegitu peduli. Nah, orang alim yang kenceng, yang kebetulan profilnya kayak begini ini, ini meskipun jadi pejabat, eh, nggak nggak apa-apa. Orang lain partainya beda juga nggak memandang itu sebagai cai nggak itu. Ya ya memandang dia sebagai tokoh politik. Sehingga kalau sifat terjangnya beda dengan yang kelompok ini, mereka memaklumi. Gitu. Toh dia nggak dakwah langsung ke ke masyarakat. Ini yang begini-begini tolong di dipikir. Sambian-sambian yang kadung dengan dengan rakyat yang hidrogen sekali. Dengan kelompok ini dekat, kelompok ini dekat, kelompok ini dekat. Jangan ambil pilihan politik yang akhirnya sampean dakwahnya hanya diterima di kelompok sampean dok. Terus kelompok lain sampean nggak diterima. Sampean rugi nggak bisa dakwah ke kelompok lain, mereka juga rugi nggak ada yang membina. Akhirnya dibina orang lain. Malah sampean mengok mengok Ya. Dan Islam juga rugi besar. Untuk sementara misalnya orang model kayak saya ini Ambil pilihan jangan jadi penguasa. Jangan jadi tokoh politik. Gitu. Tapi baik menawa ana wong eh, kurang apa? Itu tadi eh, nggak terbiasa ngayomi semua, nggak terbiasa dekat dengan semua kelompok. Lah gue monggo. Sejak awal wis apa dikenal sebagai tokohnya partai apa. Nah, gitu. Eh, andai bengok-bengok untuk partai itu pun orang lain memaklumi. Yo, yo kiai ini disingit no. Dikenal orang sebagai ketua partai. Ya, ya. Kita goreng Terus kalau di di kalangan sahabat ya. Sahabat itu yang punya murid, artinya membina murid, membina jamaah. Eh, insya Allah mereka-mereka tidak jadi pejabat. Kalaupun ada yang jadi pejabat, misalnya Ali bin Abi Thalib itu nggak lama, nggak lama. Abu Hurairah murid akeh, hadis akeh, itu ya nggak jadi khalifah. Ibnu Mas'ud yang enggak kaki. Ibnu Umar kiainya sahabat itu kan Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Itu enggak tadi, Ubay bin Ka'ab yang imami tarawih 20 ya, di zaman Umar itu enggak enggak ya memang harus bagi-bagi tugas seperti itu. Jadi kebetulan yang jadi itu tidak Enggak, enggak. Sebetulnya bagi tugas enggak. Dan Umar itu ya ulama, Abu Bakar ya ulama, Utsman ya ulama. Tapi duduk model ulama sing ngopeni ngopeni santri, ngopeni umat, enggak koyo Ibnu Abbas, enggak koyo Ibnu Umar, enggak koyo Ubay bin Ka'ab. Kan hatta riwayat qiraatul Quran, qiraat sab'ah itu munggahnya kan ke Ibnu Mas'ud, ke Ubay bin Ka'ab. Eh, ora ono munggahnya kira Sabah itu ke Jadi monggo memang dia bidangnya politik itu, monggo pimpin negara. sayang kadang sekarang itu wis enak-enak dampar, ngopeni rutinan yang di neng tapi moro-moro terus Lalu nopo, jadi guru dasar ini teh. Terus ada juga model wong iku sing apa? Dadi kiai hantep ya temenan. Hantep temenan. Jadi meskipun nyungsang jempalik pola tingkah kayak apapun orang nggak berani ngeritik. Orang kayak model Syekhona Khalil, Mbah Hamid Pasuruan, paribasane sampai nguyuh ngatar neng dalan. Wong gak wani. Kau ani elok-elok kau ani ngerit. Lho, lelek sing ngono iku masih apa siksa masih pencolotan sak enggak akan merugikan. Saking antepe wong iku. usah diomong. Yang lebih tepat itu jangan dikatakan sebagai pejuang Islam. Pejuang faham. Pejuang aliran. Koyok-koyok kalau itu pejuang Islam sih nggak ngono duduk pejuang Islam. Eksekusi ya dia kan dicampur hmm. atau di tapi gak apa gak buang balik kok tak pakai panah saja itu loh nah iya enggak yo banyak yang tidak fair dia menuntut ini eksekusi itu nggak manusiawi lo ngebomnya nggak pernah mikir manusia kalau ya matinya itu mati syahid atau mati syahid eh, orang itu dihukum atau tidak dihukum itu tidak harus karena karena Islam atau karena bukan Islam. Ada orang itu yang kena hukuman karena masalah agama, murtad misalnya. Itu menurut syariat Islam kena hukuman. Dipotong lehernya. Andai sudah memungkinkan situasi untuk melaksanakan itu. Itu dihukum karena murtadnya. Tapi ada juga orang yang kafir nggak dihukum memang kan dia ya asli asli kafir itu. Itu nggak kena kon kafir tak pateni, ya enggak kena. Ya. Aku Islam enggak oleh dihukum ya ora kena. Ada juga orang itu najan wis Islam tetap kena hukum karena kejahatannya. Wong Islam zina muhson jadi ya rajam sampai mati. Lah aku Islam kok dipateni sih? Ya eh, bukan karena zaman Islamnya tapi karena melakukan pelanggaran, ngerampok sampai membunuh. Eh, itu kan eh, apa? Innalladzina yuharibun Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan innama jazaa'ul ladzina yuhibbuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim rampok sambil membunuh juga dibunuh di benteng oh Islam kok di benteng Loh. jadi hukum itu dijatuhkan mungkin karena kasus keluar dari agama eh, dan kalau itu misalnya kafir kalian yang nggak dihukum Islam kalian yang nggak dihukum atau karena melakukan kejahatan Nah kalau nggak melakukan kejahatan meso Kristen yo ya nggak dihukum, meso Buddha yo ya nggak dihukum mau nggak melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan meso Kiai yo ya tetap di, dihukum. Misalnya ono Kiai Zino yo tetap kena hukum rajam. Wih opo wong wali kok dihukum? Yo tetap dihukum. Eh, Siti Jenar itu karena melakukan apa, eh, kejahatan syarak karena dia menodai syarak sebab mengatakan anal hak mengatakan Allah neng hmm, kopiah saya kan mendejai syariat ya sekalipun mungkin menurut batinnya wali tapi yang melakukan pelanggaran ya tetap di dihukum lah nyawang hakim-hakim kita ngukum Imam Samudra itu jangan dilihat pejuang kok di kok dihukum dia melakukan pelanggaran mateni wong akeh nah, nah. Ya, nah, Jihad menurut pahamnya. Loh, kalau mati Islam tetap karena dia tetap bersahakat. Tapi kalau itu dikatakan syahid terus nggak ditusi nggak disolati, nggak bisa. Ya. Dia tetap ya didusi, dikafani, ya disolati, dipendem biasa seperti mayat biasa. Islam kayak Loh, kalau Islam ya tetap kan dia punya syahadat, hanya pahamnya nggak sama dengan kita. Terus begini loh, faham yang nggak sama dengan kita. Itu kalau faham itu tidak difatwakan oleh ulama muktabar, nggak usah direken. Faham yang sah dalam Islam itu ketika faham dan fatwa itu dikeluarkan oleh ulama yang yang muktabar. Lah, orang seperti Pak Asir itu apa sudah muktabar? Belum. Ini lek sampean ngaji awale buhiyah. Awale buhiyah atau awale mizan kubro. Uh, orang sekali sekaliber Ibnu Hajar. Ya. Itu nggak kena diarani muftil madhab. Dia itu hanya nakil, kalau kalaupun berfaruan menukil dari ulama yang sebelumnya. Nggak boleh dia itu mengeluarkan fatwa sendiri. Terkecuali fi Bil masail yang sebelumnya belum ada. Nggak boleh berfatwa total itu. Nggak boleh. Padahal orang sekali sekaliber Ibnu Hajar. Lelek kayak saya Pak Asir. Ya, ya terus benar. Enggak mau tabah. Eh, gak, gak percaya bukaan maneh to. Mukadimahe. Buyah. Hmm. keyakinannya mungkin iya. Ya, ya. Tapi Islam itu mengajarkan benar batin yo benar dohir. Yang diajarkan Nabi itu begitu. Orang kena ngotot benar batin meskipun dohire dohire salah. Ya. Misalnya orang wong eh, secara batin mendapat isyarat dari Allah lek kak mati saiki kak ndang mati saya lek besok-besok tambah imane kurang iso-iso imane cepot terus dia ngelakoni sebab pendak mati bunuh diri misalnya bunuh-bunuh diri oke yang penting mati iman itu tetap gak dibenarkan itu loh wes aku tak zino karo tonggoe cek dirasam pisan ben mati aku lek mati minggu-minggu iki mati selama Lek mitu tau mati tau ngarep guru mesti. <laughs> ora kene tetep ora. Wis. Al ulama umana urusul. Para ulama itu orang-orang yang diberi amanat oleh para rasul, diberi kepercayaan asal mereka tidak terlalu dekat dengan kekuasaan. Ini sebetulnya bentuk lain dari al-islamu ya'lu wala yu'la ale. Kiai ulama itu simbolnya Islam, pejabat itu simbolnya junyo. Nah kalau kiainya yang dekat-dekat suan pejabat, itu berarti memposisikan Islam di bawah dunia. Dan itu nggak boleh. Lah iya, yang benar itu pejabatnya suan yang kiai. Jadi al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Monggo Mas Slamet. Itu lek ana kloso manahe njaba di wa dunya dan tidak terlalu jauh masuk dunia Dakhola masuk. Tapi kalau dakhola mau masuk. <laughs> <laughs> Terlalu jauh masuknya. Masuk jadi ulama sik nyambi makelaran ini menen. Ngene. Dene sesekali ono tamu, Ustaz, nyuwun donga cek toko kula laris. Nanti titik arang-arang enggak apa-apa. Istilah apa? Ibu ilmune cekal tangan tengen, suwu e cekal tangan iwo Toko ne cekal tangan iwo enggak apa-apa. Arang-arang. Tapi eh ngomong ilmune tangan iwo wis tutu ulama. Faidah khalatu sultan Jika para ulama itu sudah terlalu akrab dengan sultan Jauh dari umat Jauh dari umat dekat dengan pejabat. Wata dunia dan mereka terlalu masuk mencampuri keduniaan. Tadahul. Intervensi ini terlalu nemen. Fakot khonur rusul. Benar-benar para ulama itu mengkhianati amanahnya para rasul. Itu bukan pejuang, itu bukan da'i lagi. Itu makelan. Nah, lelek ngono, awas waspada wahai umat Fahdaruhum waspadalah kalian terhadap ulama yang nama khalatu sultan dakhalut dunia ini hadis hasan masih menyangkut al ulama waratul anbiya umana Allah umana ur rusul itu hadisnya tidak semuanya dhaif berikutnya al ulama umana u ummati jadi ada umana Allah, ada umana ur ada umana u ummati. Dan nggak ada ulama usul apa umana us sultan itu enggak ada. Al ulama umana usultan. Ulama itu tangan kepanjangannya sultan itu enggak ada. Yang ada itu al ulama tangan kepanjangannya Allah, kepanjang tangannya Allah, panjang tangannya Rasul itu aja sing meraih tangannya umat untuk diajak bareng-bareng sowan kepada Allah itu ada al ulama umanau ummati nah eh, kapan tempo hari ada tamu dari dari kacuk kalau nggak salah eh, ngomong-ngomong eh, ini kok enten kiai ini gini enggak masa lu ustaz iku kiai lu kok diberitakan ngenten ngenten ngenten mboten ustaz niku jere orang itu itu ngapusi meskipun kadang ngrawuhne gustur napa-napa menurut tonggo ini itu ngapusi lah cek ngono wong katanya punya anak panti yatim gak ono anak-anak yatim di situ kuwi ono apa eh, pinanjauan atau apa arek-arek tonggo tonggo iki diundangi nang omahe kono ben kaya-kaya dadi anak yatim repot Iya. Umana Umana usul Al ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warasati warasatul anbiya. Ulama itu lampu-lampunya bumi wa khulafaul anbiya dan para penerusnya penggantinya para nabi. Wa warasati warasatul anbiya para ahli warisku itu juga para ahli warisnya Nabi. Al ulama qadatun. Para ulama itu qaid-qaid, panglima. Jadi yang memberi komando, ambil keputusan itu semestinya ulama. Kalau di Syiah itu ada wilayatul faqih. Jadi presiden atau DPR atau MPR ambil keputusan apapun. Tapi kalau ulama yang paling di apa, alif as akbar ya, yang ayatullah itu itu ternyata ambil keputusan ini jangan ya udah semuanya kalah karena wilayatul faqih kekuasaan ada di tangan ulama faqih Indonesia itu andai ada ulama besar bisa ini model ngono bisa ya, dia diberi hak untuk menveto keputusan MPR, DPR, Presiden yang setelah diistiqoroh dipikir banget sangat dalam itu merusak itu salah madorot bisa diveto oleh itu. tapi yang ini guru mesti limang tahun bisa ambil keputusan oh kapopo tak lanjut oh madorot titik kapopo nemen iso apa enggak ya idealnya al ulama qadhatun Ulama itu qaid panglima, ambil komando. Wal muttaqun Kenapa? Ya, kan. mereka memang memang begitu. Lah umat Islam tidak ngono wani tukaran. <laughs> Kalau kebetulan yang menduduki posisi itu tokoh NU, apa Muhammadiyah gelem? Eh. Kalau dulu ketika yang menduduki itu hampir sebetulnya hampir Indonesia itu. Yang menduduki itu Hamka, NU barang biar gelem. Karena profil Hamka ya wis ngono Hampir nggak mempermasalahkan pikiran-pikirannya Hamka kan orang-orang NU ketika. Eh, dan ketika eh, Hamka sudah apa turun eh, ganti Mukti Ali, uh, karu-karu. Sepak terjangi gak karu. Sakjane NU sing menduduki posisi ngono, bahwa Muhammad apa NU geleme pokok. Hmm. Pasca Hamka itu hampir nggak ada tokoh yang yang dihormati oleh semua golongan. Itu Nasir ya bawahnya. Ya? Iya, setelah Nasir. Hmm. Setelah Nasir terus Hamka. Eh, sebelum itu Mahmud Yunus Nah, Muhammad Yunus. Itu madhabnya Syafi'i tapi organisasinya mungkin nggak NU. Muhammad Yunus itu. Nah sebelum itu Mbah Hashim As'ari yang dijadikan rujukan depak atau apa-apa le on opo-opo ya ke Mbah Hashim itu. Saiki. Nah, sebetulnya eh, setelah itu terus ada lagi Mbah As'ad Samsul arifin sekalipun arang-arang muncul tapi on opo-opo kan rujukane ke sana terus mari ngono sapa mari mbak oh masih ada lagi ya Ahmad Siddiq ketika dan keputusannya benar-benar kuat pemerintah barang beti pas kayak Ahmad Siddiq itu tuh. <laughs> Iya, komentar. Iya. diam Indonesia sebetulnya juga memakai ini al ulama kodatun itu ya dipakai. Cuma kadang sulit boleh sing songun ngono ya. Tapi kan tidak harus masuk di wilayah Oh, enggak enggak harus, enggak harus. Kayak di sama di Iran itu kan yang nggak masuk dalam struktur pemerintah. Tapi karena itu disepakati rakyat sana. Kalau sampai pemerintah wani tentang keputusannya yo ya dintei karo rakyat. Jadi si Ali Akbar ini eh, eh, apa Rafsanjani Ali Akbar ini Khomeini anaknya Khomeini nih kalau berfatwa ini terus negara nggak matui, pemerintah nggak matui, dia ngomong dilereni, udah. Ya, MKN itu. Jadi pemerintah sih ini sore. Iya. Wilayah faqih itu. Al ulama qadatun wal muttaquna sadatun. Dan orang-orang yang takwa itu sayyid-sayyid, orang yang sangat dihormati. Orang dihormati itu karena takwa. Kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Wa mujalasatuhum ziyadatun. Nek gelem duduk satu majelis dengan ulama, dengan Kira-kira eh. Jangkep-jangkep. Ya? Eh. <laughs> Insya Allah oleh barokah, oleh keramat gandul. Ziyadah ini kan jangkap-jangkap wonten nggih. Enggak, ah, ya mesti tambah. Tambah ilmune, tambah tarokai Tambah bae, tambah bojone. Tek <laughs> karo bojoku. <laughs> Gaya kan guyon ya ini ya. Iki yo. <laughs> Al ulama warasatul anbiya tuhibbuhum ahlus sama. Para ulama itu ahli warisnya Nabi, semua penduduk langit mencintai ulama. Wa tastaghfirulahumul hitan. Ikan-ikan beristighfar untuk para ulama fil bahri. Idza matu jika ulama itu mati. Eh, ulama mati, iwak-iwak melok tahlilan. Istighfar untuk para ulama itu menafsirkan wastastafirulahul haitan iki lho bil bali. Oke niki kan bahasa-bahasa oh nek kok sendiri. Lah jenengan bisa ya. Pertama, kalau dimaknai letter word ya benar-benar istighfar, tapi dengan bahasa mereka. Seperti semut-semut di zaman Nabi Sulaiman itu ya berbahasa yang Nabi Sulaiman apa? Faham itu. Ya. Kemudian karena konsumsi apa? Ini. Ini binatang yang 100% halal meskipun sak batang batangnya halal ini kan binatang binatang laut sehingga orang iman santri itu eh, apa ini, makan daging makan ini protein itu yang paling banyak berasal dari dari laut. Nah kalau pada akhirnya santri-santri macam-macam umat Islam itu setelah apa makan itu istighfar dan seterusnya itu seakan-akan ya ikan itu yang yang istighfar untuk mereka. Konsumsi daging sapi itu nggak terlalu banyak. Hatta sampean mengkonsumsi dog horn, eh, ayam potong itu sejatinya sama konsumsi hasil laut. Karena campuran makanan ayam, makanan ternak itu kan sekian persen sehingga anu pinter ngendok itu kan ya. Santri-santri makan krim macam-macam. Nah, sak batang-batangnya halal. Jadi ini menyebutkan satu hitan bisa mencakup semua. Eh, dan selain hitan nggak nggak bisa begitu. Jadi konsumsi santri yang paling banyak itu kalau daging protein dari dari laut, dari kita. Kul dikurul jus bi kul. Al-alim wal muta'alim syarikani fil khair orang alim, santri, yang Mas Duki dengan santri, kita semua. Itu orang-orang yang berserikat dalam kebaikan. Nah, di luar itu wasairun nas, kiai orang, nyantri orang, ya. ya. Elek kabeh gak ana apik blas. Makane dodol mi dodol tapi tetap ada di lingkungan ilmu. Eh, eh. Ketorone dodol mie, tapi dia ambil peran di situ. Kulo melok-melok bantu perwulan masuk ke pondok mergosono saya ketahui. Itu kan nggak keluar dari lingkup al-alim wal muta'alim. Sama jadi DPR, niatnya apa? Ben iso noto APBD dan seterusnya sekian persen mikir pesantren itu ya tetap nggak keluar dari lingkaran al alim wal muta'alim lek ngono orang, ngono ya orang ngono ya orang la khaira wala takun elek tok wis elek tok gak ono apik ah, iya. ah, iya. iya. Nenek izin karo abah ya Ibu, jadi guru-guru TPK anak-anak pondok anak pondok yang mulang TPK dengan Nurul Ulu Ibu di program ben telung dina pisan to mampir rumah, ayo mangan mie mari ngono, itu di Jadi jadi tetap ambil peran di lingkungan di kisaran al alim wal muta'alim. Eh, saya kira begitu yang sumuli ruyati itu. Nah, ini aja. Kalau saya itu sebetulnya ambil jalan tengah. Sumuli ru'yati itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Hisab itu ada kelebihan, ada kelemahannya. E, intinya menetapkan poso rioyo pakai ruyat. Tapi pelaksanaannya kiai itu enggak bukan kiai itu sendiri yang meruyat bukan menteri yang ngedop itu yang meruyat yang meruyatkan orang lain. Nah, yang kadang-kadang titik lemahnya orang lain menginformasikan hasil rukyat itu 100% sidik amanah apa tidak orang itu eh, kualitas sidiknya orang sekarang kan nggak seperti kualitas sidiknya orang yang angon wedus terus lapor nabi nabi pulau ningali apa hilal nabi langsung ngomong ya wes menir yo ya, ya. kan begitu eh, kualitas sidiknya kan eh, nggak eh, sampai ke sana apalagi Eh, kadang kita nggak tahu betul bahwa si roi yang katanya ngaku melihat itu tadi itu sholatnya kenceng apa ora, sehari harinya jujur apa ora. Kita nggak sampai meneliti ke sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua orang itu ngerti betul tentang ilmu merukyat menghisap apa enggak. Jangan-jangan menurut ilmu mestinya posisi hilalim lumah rotok miring ini, itu mengkurep barang diarani hilal. Ya. Mestinya posisi hilal itu eh, ya. Nah ya. kotor. Ya, mestinya posisi hilal itu taruhlah di lintang utara atau lintang selatan sekian derajat. Dia bilang kula ningali teng sebelah kidul, padahal mestinya bulan itu di di utara mestinya. Kan ya jadi nggak akurat begitu. Jadi memang kita ingin melaksanakan ini, tapi kadang terkendala dengan dari si katanya melihat sampai ke Menteri Agama. Ini lewat jalur yang muktamad syar'an apa tidak. Nah, makanya itu perlu di backup dengan ilmu hi ilmu kisah. Jadi menurut saya tetap perpaduan antara hisab dan ruhnya. Menurut hisab memungkinkan memang. Hari itu katakan sudah 3 persen. nampak kok 3 persen? 3, 3 derajat. 2 derajat, 3 derajat. Oke, imkanur ruhnya. Dan data yang dilaporkan oleh ROI itu enggak terlalu jauh dengan ilmu hisab. Sama delok neng di teng sebelah lor nggih kinten-kinten 10 derajat. Oke, ngalori lho 10 derajat lintang utara. Terus posisi bulan bulane piye? Wong ngeten. Oh yo iya, rodok padha. Kira-kira pirang derajat nggih antawis rong derajat setengah. kisah ngomong telung derajat dek iro-iro. Kan memper lek ngono. Lah ngene iku didok. Yo. tapi pilih aduh dengan kenyataan ilmiah. Terus pokoknya sumu liru yati yo enggak iso toh. Jadi kadang hisap itu kuat dari akurasi ngitungnya. Ya, nah, nah rukyat itu kuat dari sisi dalilnya, takutnya. Nah, nah iso ini diambil sisi kuatnya, ini diambil sisi kuatnya. Nah, makanya itu kalau kita menolak dan menolak itu bukan bukan berarti kita menolak hadis sumulir rukyati. Karena juga inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Idza wusital amru ila ghari ahli. Orang nggak ngerti begitu kan nggak ahlihi. Masuk kita jadikan dasar ngedok. Iya, eh, ada ahli-ahli. Jadi kapan itu? Misalnya ahli-ahli yang ngerti, yang kiai macam-macam, nggak ada yang berhasil melihat. Terus nelayan laporan berhasil melihat. Itu harus kita bayun se eh, seakurat-akuratnya. Sampai tabayun ke ini. Kehidupan orang itu kayak apa? Takon tonggone opo ya solat wong itu saya jujur-jujur. Oke. Adil deh kan? Setelah adil dobitnya. Kan perlu adil dobit harus sohi. Nah, begitu. Dan tidak harus disumpah. Nah ya, nah terus orang ini setelah kelakuannya ini sifatnya api kafe menurut tonggo ini barang, terus akurasinya, kedobitannya minimal nggak atuh-atuh dengan ilmu hisam. Sama nurut jam piro jam sementen maghrib oh. Sama nurut jam jam papat yo nggak kene. Nggak kene. Nah ya. Urus sumber pulau pas maghrib. Jadi srengenge pun siap mliset niku teng dhuwure persis. Ha. Iki oh berarti rada ngerti. Sebelah ndi? Sebelah kidul. Bulan Januari kaya ngenten iki, arep Januari kan rada neng. kidul. Oh bener sampean. Nek julu-juli ngomong ning kidul yo, Baina sama was Nah, kalau teleskop sekarang it, it, itu langsung begitu tertangkap teleskop langsung direkam. Ya, nah, jadi rekamannya ada. Nah, rekamannya itu dianalisa betul sekian derajat macam-macam diyakini itu sebagai rembu apa sebagai hilang oke okay. nah, kita memutuskan bukan karena ini tapi ada data yang ada terekam oh, oleh mau Ya. Ya, Lo sahabat itu sak pun ini sahabat ngapusi kawan ini temenan. Kualitas sidiknya sahabat ini mungkin ngungkuli wali zaman saiki kualitas sidiknya sahabat itu. Lah ngono iku dipadakne ora. ini Nabi lu tukang ngerit dok, laporan langsung didok. Mosok saiki lho. Mosok saiki dadak di cross check dengan hisab macam-macam ya ruwet. Lah memang kualitas orangnya juga sudah berubah. Ya. Ganti Enggak, enggak. Plus lek kono kan memang padang-padang jadi kak kakean kaling-kalingan gunung. Munggau gunung inceng ya tambah enak. Katik kak patek mendungan lek kono. Ya. Lah tapi kan, orang itu karena misalnya orang itu sudah dibayar. Ada beberapa nelayan ngaku roh tak wae dhuwit 2 juta. Lah kadang disumpah wani. Wong saiki. Jadi lek jari aku tetap melihat kedobitan orang itu, amanahan orang itu, adilnya orang itu. Lelek perkara sumpah-sumpah pejabat disumpah meni korupsi ya sak pirang-pirang. Hmm. Nyun sewu, nyun sewu. Sakniki niku misale ngurus akta kelahiran. Goleki bapak gak ono, saksi gak ono. Tukang-tukang becak ning kandeng balai kota itu. Pak, wae dhuwit 50.000 dadi saksi. Oh nggih, kula semerep di, di, di briefing dhisik gue ngomong ngene alamat ngene ditakoni, "Oh gue leres. Oh niku gue lahir teng bidani." gue nggih." gue, <laughs> lho gelem disumpah. Saya Ini eh, kelemahannya kalau kita patok bangkrong rukyah tok nggak memperhatikan ilmu falak itu kelemahannya pas pemberitaannya menyampaikan ishad sahaja itu ke hakim ya, oh iya mau nanya ya, aku mau usul yo kedua-duanya hasil hisabnya oke cocok dengan ruya jadi saling menutupi kelemahan ini bisa di backup dengan hisabnya oke sudah kelemahan hisab bisa di backup dengan berhasil ya do tapi di ini kan fa'in ma apa fa'in ma lah itu rumah lek dimaknani luas yo ya iya, nah e, berita yang remeng-remeng adilnya orang ini remeng-remeng jujurnya orang ini yo ya remeng-remeng kan yo ya rumah semua apa rumah samu remeng-remengi kondisi orang ini tidak kalah penting perlu iya, diperhatikan timbang remeng yang mendung. Ya, Toh kita nggak hisap murni. Ya, nggak hisap murni ya tetap rukyat kan. Tapi paham ini paham ini itu gumma. <laughs> Gumma. <laughs> Perlu, perlu nanti basul masail itu di diomongkan. Hmm. Tapi apa orang roi goblok itu akurat? Apa roi tarku sholat itu akurat? Kan perlu ngono-ngono bahar Apa laporan rukyat yang benar-benar berlawanan dengan hisab itu akurat? Nah, misalnya benar-benar itu Januari, posisi rembulan itu yang sebelah ditulis tulis iwa Cek ngomong neng lore. Lek gak percaya delok menit tanggal telu jebule lek nang sisi gitu. Nek bos pokok itu ya gak iso to. Anu bek menung pas tanggal siji neng lor, tapi pas tanggal telu itu <laughs> ya gak mungkin. Oh, ini wong Itu aja ngotot-ngotot. Eh. Kok aku menteri agama ini ngono ae. Aku dadi sekjen ya. <laughs> Iku aja kok. <laughs>